Jadi walaupun sebentar. Wa qala alaihi salatu wassalam syaraful mu'mini qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas kemuliaan seorang mukmin itu dengan melaksanakan bangun malam sedangkan harga dirinya itu adalah dengan dia tidak butuh kepada manusia wa qala alaihi salatu wasalam Man go bi asyi ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang bangun dengan melaksanakan dengan membaca 10 ayat maka dia tidak terhitung sebagai orang yang gofil. Wa man ghama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Barang siapa yang sholat dengan membaca 100 ayat maka dia akan ditulis seperti atau dianggap sebagai seorang yang beribadah. Wa man ghamma bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Barang siapa yang bangun malam dengan membaca seribu ayat Maka dia ditulis sebagai seorang yang banyak membawa bekal Wa fil hadithil akhir Di dalam hadis yang lain disebutkan Al-kintaru isnata ashrata alaf uqiyah Kintor itu yang dimaksudkan dalam hadis Nabi itu sebanyak 12.000 uqiyah, 12.000 uqiyah. Padahal kewajiban zakat itu 3 uqiyah. 3 uqiyah itu sama dengan 84 gram. Ini sebanyak 12.000 uqiyah. 12.000 kali 12.000 kali 28 kali 28. 12.000 kali 28. Nah, itulah kintor. Jadi yang dimasukkan kintor-kintor dalam hadis Nabi itu adalah seberat 12.000 ukiah atau 12.000 kali 28 gram. Nah, berapa hasilnya? Itulah satu kintor. Wal ukiah khairun mimma baina samai wal ardi. Sedangkan satu ukiahnya itu kata Nabi Muhammad lebih baik daripada apa yang ada di atas langit dan bumi ini. Galal ulama berkata para ulama, karena Nabi mengatakan kalau sholat malam dengan membaca 10 ayat maka dia tidak terhitung sebagai orang yang lalai. Kalau 100 ayat dia termasuk orang yang ahli ibadah. Kalau 1000 ayat maka dia termasuk orang yang banyak membawa kintor. Katanya di sini, minta barokal muluk ila akhir Quran alaf ayat. Dari mulai Tabarok, surat Tabarok berarti juz yang ke-28. Eh puluh 28 ya. Berarti 29 ya. 29. Dua juz. Dua juz itu berarti seribu ayat. Jadi kalau dari surat Tabarok dibaca sampai akhir surat, akhir Quran, nah berarti dia telah terhitung sebagai mukontirin. Nah, cuma biasanya, biasanya kita yang semacam-semacam ini kurang minat, kurang antusias karena cuma disebut sebagai mukontirin. Kata Nabi SAW, orang yang sholat dua rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kurang tertarik. Tapi kalau sudah sholat duha tertarik kita. Nah, kenapa ada kaitan dunianya? Begitulah kita. Tatkala sesuatu yang kita inginkan dan kita harapkan itu berkaitan dengan materi, maka kita pasti akan antusias. Dan tatkala sesuatu harapan itu atau sesuatu yang kita inginkan itu tidak berkaitan dengan materi, kita tidak antusias. Bayangkan, kata Nabi Muhammad, sholat dua rakaat sebelum subuh itu sama seperti orang yang bersedekah dengan dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya disodokkan berapa pahalanya? Kalau kita sholat dua rakaat sebelum subuh, pahalanya sama seperti itu. Tapi kita kurang antusias karena tidak ada kembali faedah yang berkaitan dengan materi kita. Tapi kalau surat wakiah nggak ditinggalkan, gitu. karena bikin orang kaya. Sholat duha nggak ditinggalkan karena bikin orang juga kaya. Gitu. Habis sholat Jumat itu biasanya kan kita baca musabbaat fatihah tujuh kali, kulullah tujuh kali, kulullah falak dan kudrabinas tujuh kali. Kemudian dibaca Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Muid sampai akhirnya itu empat kali. Itu mujarab kata Imam Malik. Kalau dibaca itu nggak bakal jadi orang miskin, pasti kaya. Uang itu selalu ada. Boleh dibuktikan. Nah, yang semacam ini masya Allah. Kalau dijelaskan itu luar biasa gitu. Karena Pak berkaitan dengan dunia. Sesuai dengan firman Allah Taala dalam Al-Qur'an, Ya ya'lamuna min al hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Padahal sebetulnya kita ini semua tertipu. Kenapa tertipu? Saya katakan. Karena sebetulnya yang memberikan semuanya itu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan keberkahan harta Allah, memberikan kebahagiaan Allah, memberikan nikmat Allah, semuanya Allah. Dan kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, semuanya itu kita dapatkan. Pastinya seperti itu. Nah, tapi tatkala kita tertipu oleh setan, oleh hawa nafsu, sehingga seakan-akan itu yang namanya kemuliaan itu dengan harta, dengan materi. Sampai-sampai kita itu telah lupa kejadian yang ada dalam Al-Quran, kejadian-kejadian yang ada dalam hadis yang disebutkan Nabi. Semuanya kan sudah ada contohnya. Kita bukan orang baru, kita termasuk orang terakhir. Sudah hampir kiamat ini. Artinya banyak pengalaman yang seharusnya kita belajar dari pengalaman itu. Dan pengalaman yang dimaksudkan ini adalah pengalaman orang-orang yang dahulu. Kita ambil contoh Habib Umar pernah dia bercerita Saya masih ingat Waktu saya dari Tarim ke Baido Pertama-pertama kali dakwah mengajar di Baido itu Di dalam kantong saya itu Ada uang itu cuma sekitar 50 ribu Kalau uang sini Uang Yaman itu 300 eh, real 300 real Yaman Sekitar 50 ribu gitu Itu aja yang dia punya, gak punya yang lainnya tapi alhamdulillah sampai sekarang katanya sampai umat, saya nggak pernah kebingungan sama harta. Harta itu ikut, harta itu ada. <laughs> Ini orang dekat sama Allah. Saya ingat saya punya guru Habib Zain bin Sumit, Madinah. Ada satu orang menteri dari Kuwait. Dia membawa kunci kontak mobil. Mobilnya itu mobil apa? Mobil Cadillac. Di sini masih jarang Cadillac. Jadi perpaduan antara Mercy sama Lexus Cadillac itu. Mahal harganya. Kasih kata Habib Zain Apa katanya Habib Zain Anda punya mobil sudah empat, nanti mau tambahin lagi satu katanya. Padahal kalau mobil empat itu dijual, masih nggak bisa beli Cadillac. Nah, tapi lihat bagaimana dia. Beliau itu tidak silau dengan yang semacam ini, karena orang yang semacam ini yakin yang namanya rezeki nggak bakal kemana-mana. Walaupun ditolong kok sudah waktunya sampai kepada dia sampai. Nah, makanya yang namanya Al Habib Abdullah Hadda Tangeng, Habib Husin Segaf, dia itu cuma kerja buka toko itu dari jam 8 sampai jam 11 dia itu nggak buka lagi yakin dia rezeki nggak bakal kemana-mana nah disitulah kenikmatan itu didapatkan karena apa sudah dekat pada Allah Taala bahkan Allah sendiri berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi ya dunia dumi man khadamani wastahzimi man khadamaki. Allah yang berfirman dan semua firman Allah, semua sabda Nabi SAW itu pasti benar adanya. Pasti nyata dan terbukti. Kata Allah Ta'ala, wahai dunia, jadikanlah pelayan. Siapa yang melayani kamu? Dan kamu jadikan, jadilah diri kamu itu sebagai pelayan bagi orang yang melayani aku. Coba lihat buktikan kata-kata Allah Ta'ala dalam firman yang ini. Benar atau tidak benar? orang yang dai, orang yang alim, orang yang berdakwah itu. Dunia yang ikut. Tapi kalau orang yang hanya mencari dunia saja dari pagi dia buka toko, nanti belum waktunya nggak mau tutup dan sebagainya, dia pergi ke sana untuk ngambil rosmalnya dan sebagainya. Jadi jadi bebannya dunia. Nah, oleh karenanya jadi alangkah ruginya hidup kesempatan sekali ini digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna punya harta memang dia banyak harta dia dia bisa mencari harta tapi tidak berguna untuk akhiratnya apa gunanya lebih untuk mereka itu para orang alim itu mereka itu berkhidmat kepada Allah dunianya ngikut nah, makanya disebutkan oleh Al Habibullah Haddad masalul rizki allazi tatlubuhu mithla dhilli allazi tabi'ak Perumpamaan daripada rizki yang kau cari itu sama seperti naungan bayangan yang ikut kamu. Anta la tudriku la tudrik anta la tudrikuhu mustajilan. Kamu itu tidak bisa mendapatkannya dalam keadaan terburu-buru, enggak. Walau walau adbarta anhu tabi'at Au kamagol. Dan kalau seumpama kamu tidak mencarinya, kamu berpaling darinya, maka dia akan ikut. Sama seperti bayangan nih. Kita kan malam hari ada lampu, siang hari ada matahari. Kalau kita berjalan di bawah sinar tersebut kan ikut ada ada cahaya. Ada bayangan kan di belakang itu. Kalau kita lari bayangannya tetap ikut kita tidak? Atau kita lambat tetap kita ikut kita tidak? Sama rezeki juga seperti itu. ke mana mana gitu. Nah, coba subhanallah ya, kok bisa kita ini tertipu gitu. Nah, oleh karenanya mereka itu orang-orang yang dekat pada Allah itu merasa yakin, gak bakal mana mana Jadi aman dia itu mau naruh harta di mana atau dia itu takut tidak takut sampai ketinggalan kesempatan untuk mendapatkan dunia itu enggak. Tapi kita kan tidak. Kita justru termasuk dalam hadis Nabi yang berbunyi kalau seumpama kamu itu merasa eman atau merasa hilang kesempatan dari mencari dunia satu kali saja merasa seperti itu berarti kamu telah mendekat kepada neraka sebanyak 70 tahun lebih dekat tapi sebaliknya kalau kita merasa eman karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah berarti kita telah mendekatkan diri kepada surga sebanyak 70 tahun lebih dekat nah, itu yang terjadi pada kita yang pertama itu kalau kesempatan kebaikan kita tidak menyesal kalau hilang. Tapi kalau kesempatan dunia hilang, maka kita menyesalnya bukan main. Nah, itu kenapa? Karena kurang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara yang paling cepat meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah bangun malam ini. Karena kalau sudah biasa bangun malam, maka dunianya itu digampangkan, badannya itu sehat dan gampang urusannya itu gampang gitu Kemudian katanya wafil hadis sahih Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyaha. Disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya pada malam hari itu ada satu saat di mana tidak bertepatan mendapatkan saat-saat tersebut seorang hamba muslim pada saat itu dia meminta kepada Allah baik dari kebaikan urusan dunia maupun kebaikan urusan akhirat kecuali pasti Allah akan memberikannya. Wadalika kullu lailah kata Allah hadat yang semacam itu itu setiap malam. Yang semacam itu setiap malam, kesempatan itu setiap malam. Falau lam yarid fi fadli laili wa fadli qiyamihi siwa hadzal hadits lakafa. Kalau seumpama tidak ada hadis lain yang menunjukkan akan kemuliaan bangun malam kecuali hadis tadi, cukup kata Imam Haddad. Karena kita semua sangat membutuhkan, sangat memerlukan kepada doa-doa kita dikabulkan oleh Allah taala. Kenapa kita itu tidak menyodorkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah taala? Nah, oleh karenanya kan dikatakan oleh para ulama, kalau kita curhat kepada manusia, yang ada itu cuma penyesalan. Kenapa? Sudah dia nggak bantu, akhirnya nyebar-nyebarkan sama orang. Makanya di antara tanda-tanda orang soleh itu dia nggak gampang curhat kepada orang lain itu nggak gampang. Itu tanda-tanda orang soleh dipendam semuanya. Gitu. Bahkan saya masih ingat gurunya ayah saya Habib Umar Baagil di Surabaya, rahimahullah rahmatul abrar. Beliau itu di belakangnya itu ada sakit, punggungnya itu ada sakit, sudah dirasakan rasa sakit itu, penyakit itu selama 27 tahun lamanya. Korengan di belakang sini. Istrinya nggak tahu kalau itu ada korekannya. <laughs> itu kan luar biasa gitu. Nah, kalau kita kan gampang mengadu kepada orang lain, baik itu kepada istri dan sebagainya. Padahal apa sih mereka itu curhatan? Tanya kepada kita sendiri. Kan kadang-kadang istri curhat kepada kita, anak kita curhat kepada kita. Apa yang bisa kita lakukan? Paling kita itu merasa ah curhat lagi, curhat lagi. Nah itu yang dilakukan manusia sama. Kalau kita curhat kepada orang ya orang juga begitu. Tapi kalau kita curhat kepada Allah Taala maka semua kelapangan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alangkah beruntungnya kalau orang itu biasa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir fayaqul hal min da'in astajibu lah hal min sa'il utiyahu lah hal min mustaghfirin aghfir lah Kemudian juga ada hadis yang berbunyi katanya setiap malam itu Allah Ta'ala itu turun ke langit bumi Turun dengan rahmatnya maksudnya Karena Allah Ta'ala itu tidak bisa digambarkan bagaimana bentuknya Bagaimana caranya Tapi yang dimasukkan di sini adalah turun dengan rahmatnya Khusus ke langit bumi Karena Allah Ta'ala itu lebih dekat daripada Hablul Wari Nggak usah turun Allah Ta'ala sebetulnya Artinya di sini turun dengan rahmatnya Rahmatnya Allah itu lebih dekat lagi pada kita Itu maksudnya gitu Sehingga apa? Allah Ta'ala berfirman berkata kepada kita semuanya kepada hambanya semuanya hal minda da'in apakah ada yang meminta hajatnya dikabulkan aku akan kabulkan hajatnya permintaan dari Allah itu Tuhan kita makanya Habib Ali Sebel Maulid itu beliau mengatakan ma'ana Rob ya khair kita ini punya Tuhan itu sebaik-baik Tuhan Semuanya dikasih. Coba bayangkan, yang memberi kita roh siapa? Allah. Memberikan kenikmatan kita siapa? Allah. Memberi kesempatan kita siapa? Allah. Memberikan fungsi daripada semua anggota badan kita siapa? Allah. Itu pun kita masih mengkufuri kenikmatan tersebut. Itu pun kita masih menggunakan anggota anggota tersebut untuk maksiat. Harusnya kita sudah mendapatkan bencana dari dulu. Tapi sampai sekarang masih dimaafkan oleh Allah Taala. Luar biasa. Mungkin saya lebih wali harusnya mengatakan kita punya Tuhan sebaik-baik Tuhan itu pun setelah kita itu banyak maksiat, Allah Ta'ala setiap malam masih nggak ada bosan-bosannya turun ke langit bumi ini. Dan dia bertanya, apakah ada hambaku yang meminta, aku akan kabulkan. Apakah ada hambaku yang mau bertobat, aku akan berikan taubat. Apakah ada hambaku yang akan meminta ampun, aku akan ampunkan dosa-dosanya, Masya Allah. Sekarang kita kurang antusias memang. Kenapa? Karena merasa tidak membutuhkan. Tapi nanti kalau kita meninggal dunia, sehingga Imam Hasan Al-Basri mengatakan kalau ente ingin tahu nilai daripada keduniaan itu tanyalah kepada orang yang sekarang Orang lagi sekarat itu lihatkan uang. Kalau orang kalau sekarang kita ini tidur, begitu kita dibangunkan lihat uang kan mata kan seger langsung. Ngantuk itu kan hilang. Walaupun baru, baru tidur kan. Tapi kalau orang sekarat sudah nggak lagi. Ada orang tabrakan sekarat, lihatin duit segepok ini, nggak bakal peduli dia. Biar tahu kita, itu loh dunia. Dunia kita tumpuk-tumpuk yang kita senangi, nggak bakal bawa ke dunia, nggak bawa ke akhirat, nggak bawa ke kuburan, nggak, nggak ada. Oleh, oleh karenanya katanya allah Haddad itu mengatakan, tanyakan kepada mereka. Nilainya dunia itu tanyakan kepada orang sekarang Pasti mereka itu akan tidak menganggapnya sebuah nilai. Tapi justru tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Nggak peduli dia. Seperti sekarang kita tidak butuh Apakah kamu butuh pada maghfirahnya Allah? Kalau ditanya seperti itu, kita akan merasakan seakan-akan kita tidak membutuhkannya, tapi nanti tatkala kita meninggal, di saat-saat pada waktu itu yang dibutuhkan oleh kita itu adalah amal kita. Di mana kalau amal kita kebaikannya itu lebih banyak, maka kita itu akan mengharapkan bertemu dengan Allah. Kalau sudah kita mengharapkan bertemu dengan Allah, Allah pun juga demikian. Sehingga apa? Kita akan diperlihatkan kebaikannya dan rahmatnya. Dan bahkan kita akan diperlihatkan surganya. Nah, saat itulah kita butuh kepada amal kebaikan kita. Di saat itulah kita butuh pada mafiroh daripada semua dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi sekarang tidak. Karena apa? Ada tulul amal. Kita merasa bukan sekarang kok matinya. Bukan besok kok matinya. Siapa yang yakin besok mati? Nggak ada yang yakin di antara kita. <laughs> Di rumah sakit pun nggak ada yang yakin kalau besok mau mati gitu. <laughs> Itu tulul amal namanya. Tapi tatkala sudah datang waktunya tiba, nah itulah. Makanya kata Nabi Muhammad, usahakan itu kita merasakannya. Jangan dilupakan merasakannya. Nya itu kembali ke mana? Kematian. Maka kata Nabi Muhammad demi Allah, dia bersumpah. Nabi kita Muhammad SAW bersumpah. Kalau seumpama saya melangkah, melangkahkan kaki yang kanan, satu langkah, aku tidak yakin langkah berikutnya itu akan menyusulnya. Kalau seumpama saya mengambil suapan nasi, aku tidak akan yakin itu nasi itu akan masuk ke dalam perutku kata Nabi SAW. Padahal sudah masuk dalam Bahkan, bahkan pernah Nabi SAW itu bangun dari tahajudnya, beliau langsung temu. Ditanya oleh Sayyidina Aisyah, "Gali ya Rasulullah, kan ada air. Kenapa tayamum?" Apa kata Nabi Muhammad? Aku takut tidak sampai ke air itu aku sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad. <laughs> Kok bisa-bisanya kita itu merasa, "Oh, kita kan masih muda. Umur saya kan masih 30." Umur saya kan masih 40, masih lama. Biasanya meninggal tuh 60, 70 gitu. <laughs> Belum bukan waktunya untuk merasa mati. Nah, ini yang semacam ini namanya tulul amal. Akhirnya timbullah dalam diri kita itu taswif, menunda-nunda taubat nanti, taubat kalau sudah tua. Ibadah nanti kalau sudah tua. Semuanya itu ditaswif-taswif. Yang yang yang melintaskan di dalam hati kita untuk taswif dan lain sebagainya itu adalah tidak lain musuh kita yang bernama setan gitu. Karena memang setan itu bersumpah kepada Allah taala. Diabadikan sumpahnya dalam Al-Qur'an. Inni nahum ajma'in. Iblis itu berkata, Ya Allah, aku bersumpah, aku akan jerumuskan mereka semuanya. Semuanya katanya. Illa ibadakal bertakin kecuali hamba-hamba kamu yang bertakwa. Yang gak bisa ditembus oleh iblis. Nah, jadi dia gak bakal membiarkan kita begitu saja istirahat gitu nggak. Kalau seumpama ada ada yang bertanya kepada seorang arif billah, apakah setan sekarang itu telah tidak mampu untuk membujukmu? Apa katanya? Kalau semua setan itu tidak mampu untuk membujuk kita, maka kita pasti akan merasakan kelazatan dalam ibadah kita. Kalau seumpama setan itu tidak lagi membujuk kita, membisiki kita, maka niscaya kita ini semua dalam keadaan nikmat. Nah, tapi dia sholat terpaksa, mau berakhlak yang baik terpaksa, mau bangun malam apalagi terpaksa. Kenapa? Nah itu yang bikin terpaksa itu hawa nafsu sama setan Nah oleh karenanya, jadi jangan mau kita itu diiming-imingi atau dijerumuskan e, oleh iblis supaya menemani mereka nanti di neraka nggak mau. Jadi kita jangan mau semacam itu. Oleh karenanya, jadi yang namanya akhirat itu, yang namanya ibadah itu penuh dengan keterpaksaan untuk pertama kali. Harus terpaksa. Kalau kita mau dapat ridho Allah harus terpaksa. Kita mau dapat pahala harus terpaksa. nggak ada yang yang gak terpaksa. Kecuali satu aja yang gak terpaksa. Apa itu? Kawin. <laughs> itu nggak terpaksa. Tapi itu pun cuma sebentar, bulan madu saja. Habis itu terpaksa juga. Kalau mau, seumpama kan banyak istri-istri yang luar biasa sama suaminya sampai dikatakan sekarang ini laki-laki itu 85% apa katanya istrinya. Ini bukan sebuah kabar gembira, tapi sebuah malapetaka bagi laki-laki ini. Berarti kalau seumpama ditelusuri mereka laki-laki itu terus terang itu umurnya perkawinan yang ada sekarang itu nggak bakal lebih dari tiga bulan. Kalau ditelusuri, kalau terus terang. Kenapa? Nah, karena itu sudah luar biasa. Yang laki nggak punya ilmu, yang perempuan nggak punya ilmu. Haknya suami nggak dilaksanakan, haknya istri tidak dilaksanakan. Jadi seperti itu. Yang laki kurang sabarnya, yang perempuan masya Allah. Nah, jadi seperti itu yang terjadi. Tiga bulan umurnya tidak perkawinan itu. Lalu kenapa kok masih ada langgang? Terpaksa. Jadi semuanya itu terpaksa. Jadi menjaga mahligai perkawinan terpaksa. Punya anak terpaksa. Semuanya terpaksa. <laughs> Cari uang terpaksa, nggak nggak nggak nggak kalau nggak cari uang gimana? Nggak bisa makan ya, terpaksa cari uang. Nah, jadi semua yang terpaksa itu sifatnya itu berarti ibadah. Semoga kita termasuk orang yang suka terpaksa untuk melaksanakan segala sesuatu yang terpaksa sehingga setelah kita melalui keterpaksaan demi keterpaksaan akhirnya kita menikmatinya insya Allah bayangkan seperti Hatim At-Ta'i uh, eh, eh, Hatim Al-Asam beliau itu mengatakan begini kabatu fi qiyamil lail isrina sana summa tana'amtu biha isrina sana aku itu berusaha untuk melaksanakan kelezatan dalam sholatku itu berusaha itu selama 20 tahun baru setelah itu aku merasakan nikmat <laughs> 20 tahun. Terpaksanya 20 tahun, tapi nikmatnya 20 tahun. Jadi kita semua masih dalam taraf terpaksa semuanya gitu. Hadir pengajian malam ini terpaksa. Jadi enakan nonton televisi, lebih enak ngobrol sambil ngopi, lebih nikmat. Nah, tapi kalau kita ingin dapat ridho Allah, terpaksa kita jalan ke masjid untuk dapat ridho Allah. Semoga keterpaksaan kita sekarang ini benar-benar membawa berkah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fata amal Kata Allah hadiat. mari kita sama-sama dengar. Pikirkanlah wahai saudaraku rahimakallah. Semoga Allah merahmati kamu. Hazal hadis, hadis ini. Walladzi qablahu dan hadis yang sebelumnya tadi. Wa aktsirin nadhar fihima, banyak-banyaknya melihat, banyak-banyaklah membaca dua hadis tadi yang disebutkan tadi. La'alla la'allahu ya'n sadruka li qiyamil lail, barangkali dengan yang demikian itu akhirnya terbuka hati kamu untuk bangun malam. Wa mulna nasyatuka dan menjadi sempurna semangat kamu untuk melaksanakan jamul lel itu. Wa robak rabbaqtuka fihi dan menjadi benar kemauanmu itu untuk melaksanakan jamul lel. Wayan tafi angkal kasalu wal ghaflatu dan akan hilang dan menghindar dari diri kamu rasa malas dan juga hal-hal yang melalaikan kamu. Wal ikhtar minan naum alladhi fihi zahabu barakatil umur wa diyaul wagat dan juga akan hilang akhirnya daripada diri kamu banyak tidur. Kenapa kata Allah ada di sini? Orang yang banyak tidur itu akan banyak menghilangkan keberkahan dirinya dan banyak menghilangkan waktunya. Waqat warada fi ba'dil asar telah datang daripada sebagian asar anna yuksir nauma bil laili ya'ti faqiran yaumal qiyamah Barang siapa yang banyak tidurnya pada malam hari, maka nanti di akhir kiamat dia dalam keadaan dibangkitkan sebagai orang yang fakir. Fakir daripada kebaikan, Gak punya kebaikan sama sekali. Nabi sendiri kan di dalam hadis di pengajian yang lalu kan sebutkan tidak ada yang lebih abdul setelah pekerjaan sholat fardu lebih daripada giyamul giyamul lail tahun malam. Jadi kan kalau tidak kalau kalau bisa itu jam 9, jam 10 kita sudah tidur jam 2 udah bangun atau jam 3 atau paling lama jam setengah 4 kalau kita bangun jam setengah 4 berarti kan masih ada sisa satu jam kurang seperempat karena subuh jam 4 kurang seperempat 4 lebih seperempat gitu. cukup itu apa yang kita baca serah mau baca apa saja seperti e, kalau kalau anda sendiri itu kalau sebelum subuh itu bangun jam 3 itu baca surat Toha nah ini pasti eh, apa kalian semua suka dengan apa dengan resep ini. Anda dapat ijazahnya. Di mana saya dapat ijazah langsung dari guru saya. Kalau orang baca surat Toha, surat Toha, ada kan Toha, Mazan alikal Quran litashqa, ila tazkiratil mayakhsha sampai akhirnya itu. Itu kalau baca surat Toha pada waktu sahur, maksudnya sebelum fajar. Selesai sebelum fajar. Jadi kalau kita biasa baca itu 15 menit selesai. Apa faedahnya? Faedahnya pada hari itu dia pasti berdasarkan hadis Nabi, pasti mendapatkan rezeki hissi atau maknawi. Pasti dia mendapatkan rezeki hissi. rezeki hissi itu yang bisa dipandang oleh dijangkau oleh panca indera. Uang dunia itu. Itu pasti hari itu. Dan maknawi, maknawi juga seperti maufiro rahmat, barokah dan sebagainya. Nah, gimana? Mau tidak yang semacam ini? Kalau mau saya jelaskan silahkan dibaca surat Toha. Itu mujarab, mujarab. Itu kalau baca surat Toha, insya Allah tunggu paginya, harinya, hari itu tunggu. Nanti pasti ada rezeki masuk gitu. Nah, saya sudah coba berapa kali berkali-kali itu. Ada rezeki masuk gitu. Tapi harus continue. Karena yang namanya wiritan itu tidak mungkin akan terlaksana khasiatnya kecuali kalau kita continue. Dan tidak akan ada pahalanya kecuali kalau kita mengerti artinya selain Al-Qur'an. Baca lebih padat, nggak ngerti artinya, itu pahalanya tidak. Oleh karenanya jadi paling tidak kita itu tahu artinya walaupun secara global, nggak harus secara terperinci global. Ini artinya apa? Oh, ini tasbih. Ini artinya apa? Oh, ini istighfar. Ini artinya apa? Oh, ini tahmid. Nah, jadi itu cukup sudah nggak harus secara mendetail. Tapi kalau nggak paham sama sekali, maka tidak ada pahalanya. Itu dikatakan dalam kitab ini nanti akan disebutkan di dalam nasihat ini ya. Nah, jadi kalau mau pahalanya harus mengerti artinya. Kalau Al-Quran tidak, walaupun nggak ngerti tetap ada pahalanya. Salawat kepada Nabi juga, walaupun nggak ngerti ada pahalanya. Tapi kalau wirid-wirid yang lainnya harus mengetahui dengan artinya, walaupun secara global tidak terperinci. Nah, kemudian kalau ingin mendapatkan hajatnya harus kontinu. Jadi bukan sesekali saja tapi terus kontinu. Makanya dinamakan wirid. Wirid itu apa? Selalu datang, selalu dibaca, selalu diulang. Nah, itu wirid. Jadi seperti wiridnya warga NU kalau pagi baca Wiridul Latif habis maghrib baca Latif Haddad habis isya baca Latif Aktos nah, itu kalau continue yang semacam ini dibaca itu berkah keluarganya itu terjaga dari segala macam fitnah di akhir zaman ini kemudian rizkinya itu barokah Makanya gitu. oh, lihat orang dahulu kalau kita lihat dulu, dulu itu kalau sudah habis maghrib itu masya Allah setiap musola musola itu baca Latif Haddad semuanya barokah Nah sekarang uang banyak memang, tapi nggak ada berkahnya. Nilainya itu banyak, jumlahnya itu jut-jut gitu, tapi nggak ada berkahnya, nggak bisa bikin rumah, nggak bisa buat untuk haji. Nah, itu sekarang jadi keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup ini maka bacalah wirid karena wirid-wirid yang semacam itu semuanya itu berasal dan bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW. Wasallam. Jadi orang tenang kalau baca wirid itu tenang. Terus baca apa lagi? Waqiah malam. Jadi setelah sholat e, kita buka sholat tahajud itu dua rakaat. Dan itu kita berdoa apa saja yang kita inginkan. Terutama dengan doa Nabi Adam. Ingat kan doa Nabi Adam? Nah itu mujarab juga, bikin murah rezeki. Nah makanya saya punya mobil, rumah alhamdulillah gitu. Nah, mungkin udah berkat doa ini gitu. Nah, jadi ingat doa Nabi Adam. Ada satu orang teman saya di Jakarta. Dia punya empat toko orang kaya. Masalahnya empat-empat tokonya itu berjejer dan semuanya terbakar, habis. Fajar dia nggak punya. Habis modal itu habis semuanya. Nggak sempat diselamatkan isinya. Tapi akhirnya dia membaca doanya Nabi Adam alaihissalam. Rutin dia baca setiap habis sholat lima waktu. Dalam waktu dua tahun kekayaan itu berlipat dua kali. Yang tadinya punya empat toko, dua tahun dia punya sudah delapan toko. Nah ini ini mujarab juga. Semuanya mujarab asalkan terus-terusan. Nah, jadi tahu kan doanya Nabi Adam? Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya war ridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Nah itu mujarab. Paling tidak habis salat waktu dibaca. Semua urusan, baik urusan dunia, urusan akhirat semuanya digambarkan. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati. Ya Allah, Engkau tahu dengan rahasiaku, dengan dohirku, Fakbal ma'zirati maka terimalah permintaan maafku ini terimalah ya Allah. Wa ta'lamu hajati dan kau pasti tahu dengan semua hajatku, semua kebutuhanku, semua keperluanku. Fa'tini su'ali, maka berikan apa yang aku minta ya Allah. Wa ta'lamu ma fi nafsi dan kau tahu apa yang ada dalam diriku, yang terlintas dalam hatiku. Faghfir li dzunubi, ya Allah, ampunkanlah segala lintasan hati yang tidak baik ini, ampunkanlah segala dosa-dosaku Allahumma inni ataluka ya Allah aku minta imanan iman yubashiru qalbi yang selalu menemani hati kami. Wa yaqinan shodiqan dan yakin yang benar-benar dan yakin yang sebenarnya. Hatta a'lama sehingga dengan keyakinan itu dan keimanan itu aku tahu la yusibani tidak tidak mengenai aku tidak me, me, me, aku tidak mengalami sesuatu apapun illa maka tahuli kecuali sesuatu yang ditulis oleh olehmu kepadaku. Enak kan? Kalau kita beriman, ada keimanan, ada keyakinan dalam hati, apapun yang kita alami, tenang aja kita. Makanya itulah maksud daripada Nabi SAW bersabda, Innal mu'mina la yakhaf. Orang mu'min tidak pernah takut. Kenapa demikian? Karena dia tahu apa yang terjadi itu dengan ketentuan Allah dan dia yakin. Yakin apa? Semua ketentuan Allah itu yang terbaik bagi diri. Kenapa? Kita tidak bisa menjangkau hikmah itu dengan pikiran kita, dengan ilmu kita. Karena hikmah itu adalah ilmunya Allah. Jadi kita tidak bisa menjangkaunya. Tapi lihat bagaimana berapa banyak kita itu setelah kejadian sesuatu kejadian yang kita pada waktu itu sangat tidak kuat dengan problem itu atau bahkan berharap kematian datang pada waktu itu. Setelah berlalu akhirnya apa? Tawarkan kematian lagi. Mau kamu sekarang mati? Pasti dia mengatakan, "Oh enggak kok sekarang." Pasti dia itu oh alhamdulillah. Coba dulu nggak begini, aku nggak bakal begini. Gitu. Jadi semua yang ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu semua terbaik. Cuma masalahnya jangan diukur dengan ilmu kamu. Kalau diukur dengan ilmu kamu, ilmu kita yang sangat kecil, padahal sedina Musa dan sedina Khidir setelah terjadi pengalaman yang luar biasa itu kepada keduanya, maka kemudian Sedina Khidir mengatakan begini kepada Nabi Musa, Musa ketahuilah, ilmumu dan ilmuku serta ilmu semua manusia ini dibandingkan dengan ilmu Allah sama seperti seekor burung yang mengambil satu tetesan air laut itu daripada lautan yang banyak itu. Jadi nggak bisa diukur dengan pikiran kita. Gitu. Nah, oleh karenanya usahakan kalau sudah terjadi sesuatu langsung kita katakan fisolehe, fisolehe artinya pasti ada kebaikannya, pasti ada hikmahnya, pasti ada baiknya untuk saya. Nah, cuma kapan ketahuan kebaikannya nanti di akhir, pasti ketahuan. Nah, kita nggak paham. Nah, oleh karena kita minta kepada Allah Ta'ala Semoga kita termasuk orang yang benar-benar mendapatkan keimanan Keyakinan yang benar-benar di dalam hati kita Sehingga kita itu merasa ridho apapun yang terjadi Apapun yang dibutuhkan Allah Ta'ala Itu yang terbaik bagi kita Sehingga kita termasuk orang yang selamat dari segala macam dosa Dari segala macam perbuatan yang buat murka Allah Ta'ala Allah ya kulintitu salihah Wa alamana wa al fatihah.